اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف الخلق أ ج م ع ي ن سيدنا ومولانا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إ ل ى يوم لقاء ربه وبعد بابا بابا ابو ابو حضرين حضرات علي بلما شريف فانداي تقوى مشاركه يام بسر تاديه بغلان يام كتشيل تاداب بسم الله ان شاء الله كتاسموها لمليكه الله سبحانه وتعالى امين ya rabbal bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah selawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampailah pada subuh yang ke ke-7 Syawal 1438 Hijrah Dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling baik, masjid. Di bulan yang baik, Syawal. Bersama orang-orang baik, orang beriman. Pada ibadah yang terbaik. Man shalla di fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka annama shalla dapat pahala seperti salat al-laila kullah sepanjang malam. Menjelang syuruk pukul 6.14 kita mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Umamah. Abu Umamah yang mana? Abu Umamah Al-Ansari atau Abu Umamah Al-Bahili? Sama macam orang tempat kita. Namanya Muhammad Muhammad yang mana Muhammad ini banyak ini riwayat dari sahabat Nabi Abu Umamah Abu Umamah maka kalau tidak faham isi kitab bacalah syarah penjelasan ayat Quran namanya tafsir penjelasan hadis namanya syarah ini hadisnya ada dalam Sahih Bukhari bukalah syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Oh ini hadisnya dalam Sahih Muslim Ustaz. Bukalah syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Oh ini hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi. Bacalah syarah Tirmidzi yang ditulis oleh Al-Muwarquri dalam kitabnya berjudul Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Nah, ya subuh ini hadisnya ada dalam kitab Sunan Abi Dawud. Maka bukalah kitab yang ditulis oleh Syamsul Azim, Syamsul Haq Al-Azim Abadi dalam kitabnya Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud. Maka di situ dia jelaskan hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Umamah Al-Bahili. Bahili berasal dari kampung, nama kampungnya Bahilah. Orang Bahilah. Bahili. Orang Makkah. Al-Makki. Orang Madinah. Al-Madani. Orang Kulim. Al-Kulimi. Jadi orang Arab itu ujung nama itu, nah, itu kita sudah tahu dia datang dari mana. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi orang Minangkabau. Abu Umama Al-Bahili, orang Bahila. Salah satu negeri di uh, sekitar Makkah Al-Madinah. Makkah Madinah disebut dengan Hijaz. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah Hijaz, ini dari Hijaz ini. Mana Hijaz itu Pak Ustaz? Makkah Madinah itu disebut dengan Hijaz, daerah khusus pada zaman pemerintahan Ottoman, Turki Utsmani, dia punya wilayah otonomi khusus yang disebut dengan Hijaz. Dipimpin bukan oleh sultan, tapi oleh syarif. Syarif artinya orang mulia, keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Syarif Hussein, Syarif Aunur Rafiq. Lalu kemudian ada satu daerah namanya Al-Bahilah. Maka Abu Umamah Al-Bahili berasal dari Al-Bahili. Dia ketika pada haji wada ditanya oleh tabi'in, "Wahai Abu Umamah, ya, pada saat haji wada itu engkau ikut bersama Nabi, ya? Saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa umur engkau waktu itu? sana, sanah. 30, 30 tahun. Haji wada umur dia 30 tahun. Sebaya dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal umurnya 30-33 tahun. Sebaya. Adapun yang di bawah mereka jauh seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Anas ibnu Malik waktu diserahkan emaknya Khadimtun Nabi asyara sinin. Aku menjadi pelayan pembantu Nabi 10 tahun. Saat emakku menyerahkan aku umurku 10 tahun. Lalu aku membantu Nabi 10 tahun. Maka saat Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Jarak-jarak umur sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Abu Umama ketika Nabi meninggal lebih kurang 30, 31 tahun. Usia yang cukup dewasa. Suatu hari Nabi SAW memegang tangannya. Bukan Rasulullah SAW akhada biyadi. Nabi memegang tanganku. Lalu apa kata Nabi SAW? inna mu'minin ada di antara orang-orang beriman itu yang membuat ma'aliyana qalbi yang membuat hatiku lembut wahai Abu Umamah ada di antara orang beriman itu yang membuat hatiku lembut ucapan Nabi itu tertuju kepada Abu Umamah Al-Bahili Abu Umamah Al-Bahili masuk Islam setelah masuk Islam dia pulang ke kampung halamannya sampai di kampungnya Diajak mereka dia makan. Hai Abu Mama, ayo kita makan. Ini jamuan besar, ayo makan. Apa kata Abu Umama? Ji'tu liu ta'am. Aku pulang untuk mengharamkan makanan ini. Kenapa haram? Karena tak disembelih atas nama Allah. Aku datang bukan mau makan sama kalian. Aku datang untuk menjelaskan bahwa ini haram. Marahlah orang kampung kepada Abu Umamah Al-Bahili. Engkau kami hormati Abu Umama, kami ajak makan bersama. Tapi ketika engkau sudah haramkan makanan ini, maka engkau pergi ke sana. Mereka usir dia. Sampai akhirnya mereka merasa tak cocok, tak layak mengusir Abu Umama Al-Bahili. Bagaimanapun juga sebelum dia masuk Islam, dia adalah pemimpin kita. Lalu mereka datang lagi. Abu Umama, kami menyesal mengusir engkau marilah makan bersama kami kata Abu Umamah al-Bahili tidur dalam keadaan lapar malam itu karena tak dapat makan tak dapat minum aku sudah terbangun dalam keadaan kenyang kenapa karena begitu kalian mengusir aku aku pun tertidur dalam keadaan lapar dan haus datang seseorang membawakan makanan dan minuman lalu terbangun dalam keadaan perut kenyang begitu disebutkan dalam siar A'lam An-Nubala biografi orang-orang pilihan yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Abu Umamah Al-Bahili. Datang sahabat Abu Umamah Al-Bahili menjumpai dia. Ya abu Umamah Al-Bahili, wahai Abu Umamah Al-Bahili, ya, ra'aitu fil manami annal malaikata yusallimu 'alaika. Aku bermimpi. Apa mimpimu? Aku tengok malaikat mengucapkan salam kepada engkau. Malaikat berselawat mendoakan engkau. Apa kata Abu Umama Al-Bahili? Kalian pun kalau mau bisa. Bukan cuma aku malaikat yang berselawat mendoakan aku kepada Allah. Kalian pun kalau mau bisa juga dibacakannya ayat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila Wallazi yusalli alaikum wa Kalau kalian lakukan yang tiga ini, malaikat pun juga bisa bersolawat kepada kalian sebagaimana malaikat mendoakan aku. Apa syaratnya? Ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, banyak-banyak kalian mengingat Allah, wasabbihuhu wa asila. Dan kalian mensucikan Allah di waktu pagi dan di waktu petang maka wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu maka malaikat pun juga akan mendoakan kalian makna malaikat bersolawat ada selawat Allah ada selawat malaikat ada selawat orang beriman innallaha wa mala innallah Allah wa malaikatahu malaikat yusalluna 'alan nabi berselawat ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman berselawatlah saya ditanya oleh jamaah Pak Ustaz Allah berselawat ya Bagaimana bunyi Allah berselawat? Apakah Allah masalli ala Sayyidina Muhammad? Bukan itu maknanya. Selawat Allah, selawat malaikat, selawat orang beriman. Selawat orang beriman, Allah masalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat malaikat, doa malaikat kepada Allah supaya Nabi diberi kemuliaan, keampunan. Adapun selawat Allah artinya ridha. Salawat Allah, ridha Allah. Salawat malaikat, permohonan malaikat kepada Allah. Salawat orang beriman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi nanti kalau ada kalimat Allah berselawat kepada malaikat berselawat kepada engkau. Apa maknanya? Malaikat memintakan ampun dan ridha Allah untuk Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu. Tapi kata Abu Umama Al-Bahili, Sayyidina Abu Umama Al-Bahili, Al-insan di dunia baina arba. Al-mu'min di dunia baina arba. Orang beriman itu selama hidupnya di dunia dia tak akan lepas daripada empat. Mu'minun yahsuduhu, munafiqun yubghiduhu, kafirun yuqatiluhu, syaitanun yukaluhu. Siapa pun dia, mau kaya mau miskin, mau pejabat mau rakyat biasa jelata, dia tak akan keluar dari empat. Selama hidup di dunia ini kau tak lepas daripada empat. Al-mu'min baina arba'. Apa dia? Mukminun yahsuduhu. Ada kawan orang beriman tapi hasad sama kita. Kafirun munafiqun yubghiduhu. Ada orang munafik benci saja sama kita. Kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang selalu memerangi, ngajak kelahi, bertengkar dengan kita. Syaitanun yukaduhi. Setan yang senantiasa menggoda, menjerumuskan. Jadi kalau ada orang beriman maka dia sudah punya konsekuensi tak akan lepas dari yang empat ini. Begitu kata Imam, kata sahabat Nabi Abu Umama Al-Bahili. Akhirnya Abu Umama Al-Bahili meninggal dunia pada tahun 86 Hijrah di Hims, negeri Syam. Kalau disebut negeri Syam itu sekarang empat Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Dan menurut biografi para sahabat Nabi, orang-orang yang meneliti, katanya sahabat Nabi yang terakhir meninggal di negeri Syam adalah Abu Umamah Al-Bahili. Pas prediksi Nabi SAW. La yabaqa ala wajhil ardi ba'da mi'ati sanah. 100 tahun setelah aku meninggal, tak ada lagi sahabat Nabi yang hidup meninggal 100 tahun saja setelah aku meninggal kata Nabi, habis sahabat Nabi itu meninggal. Makanya sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Makkah Al-Mukarramah Abu Tufail pas tahun 100. Tak meleset, tak lebih tak kurang. Tahun 100 meninggal sahabat Nabi terakhir di kota Makkah Al-Mukarramah namanya Abu Tufail. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Basrah Irak namanya Anas Ibnu Malik tahun 93 Hijrah. 93. Sedangkan sahabat Nabi yang terakhir meninggal di negeri Syam inilah dia yang subuh ini hadisnya akan kita kaji. Periwayatnya dulu kita bahas. Abu Umama al wahili meninggal tahun 86 Hijrah. Habis 100 tahun meninggal semua sahabat Nabi masuk fase yang kedua tabi'in. Qairul qurun qarni. Sebaik-baik abad-abadku. Abadku itulah sahabat Nabi yang terbaik semua. Abad pertama. Tsumma yalunahum. Setelah itu satu abad sesudah itu. Tsumma yalunahum. Setelah itu satu abad sesudah itu. Tiga abad pertama, inilah yang disebut dengan salaf. Salafus salih. Orang-orang salaf yang terdahulu. Tiga abad pertama. Abad keempat, kelima, keenam sampai sekarang disebut dengan khalaf. Generasi belakangan. Adapun kita yang mengikut akhlak salaf, mengikut ilmunya orang salaf, mengikut ibadahnya orang salaf, maka menisbatkan diri kepada salafus salih yaitu generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu an. Dia mendengar langsung hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam kitab Abu Daud. Abu Daud. Sunnah satu. tani dua sunnah. Sunnah sunnah sunnah sunnah sunan dikumpulkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya yang disebut dengan Sunan Abi Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini teks hadisnya. Man ahabba lillah. Sempurna iman karena empat. Apa yang empat itu? Nah, ini yang akan kita kaji subuh ini. Pertama, man ahabba lillah. Man siapa? Ahabba. Diambil dari kata hub. Apa itu hub? Kata Imam Al-Qadhi Iyad Kata Imam Al-Qadhi ya, hub artinya mailul qalbi ila syai'i li kamalihi. Condong hati kepada sesuatu karena sempurna. Ada dua pilihan. Kamu pilih yang mana? Yang A atau B? Saya condong kemari. Kenapa condong kemari? Karena sempurna. Condong hati kepada sesuatu karena sempurnanya. Maka di mana kecondongan hati ini? Dalam hadis ini disebutkan yang pertama, man ahabba siapa yang condong hatinya kepada tempat, kepada orang lillah karena Allah. Pekanbaru, Jakarta, Hong Kong, Bangkok, New York, Las Vegas, Makkah. Kemana hati condong? Ke Makkah. Kenapa hati condong ke Makkah? Mainul qalbi ila Hatiku condong ke sana karena sempurnanya karena kalau aku di Makkah satu rakaat sama dengan seratus ribu rakaat di Masjid An-Nur Pak Ustaz. Maka hatiku condong ke sana. Maka tiap bulan aku pergi ke sana Pak Ustaz. Ngapain? Bawa jamaah umroh Pak Ustaz. Mailul qalbi ila syai'i Karena kesempurnaannya. Ke orang begitu juga. Ada Einstein, Albert, ada Thomas Aquinas, ada Socrates, ada Demokritus, ada Thales, ada Michael Jackson. Kemana hatimu condong? Hatimu condong kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kau condong kepada dia? Mailul qalbi likamali. Karena sempurnanya. Kalau aku cinta kepada artis, belum tentu artis ini menyelamatkan aku dari azab Allah. Justru malah dia menarik aku dalam neraka jahanam. Kalau aku cinta kepada si tokoh ini Sekuler liberal ini Malah aku bisa rusak kafir Rusak isi kepala otakku gara-gara dia Tapi kalau hatiku condong kepada makhluk yang satu ini Maka dia bisa menyelamatkan aku Man Sallallahu alaihi wasallam Berselawat kepada dia satu kali Sallallahu alaihi wa asyarah maka Allah balas sepuluh kebaikan wa utan anhu asyara sayyiat ditutupi sepuluh silap salah dan dosa wa rufi'at lahu asyara darajat dinaikkan sepuluh tingkatan darajat kemuliaan maka aku pun berselawat kepada dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mailul qalbi condong hati kenapa lillah man ahabba lillah siapa yang cinta kasih sayang karena Allah Pak Ustadz, aku sayang kepada Pak Ustadz. Kenapa? Karena aku kasihan Ustadz banyak diejek-ejek orang di internet. Ini uhibbukum fillah. Kata Ustadz Umar Mita. Yang selalu mendakwahkan tentang persamaan. Tentang kebaikan. Tentang jangan kelai antar mazhab. Semalam mengirimkan pesan di WhatsApp. Semoga tetap istiqamah. Tetap berjuang. Muhibbukum fillah kita karena Allah. Datang pula WhatsApp dari Ustadz Abdullah Hadrami dari Malang. Apa kata dia? Ustadz Abdul Somad, cacian itu sebenarnya adalah pujian. Lama saya membaca, cacian kok pujian kata dia. Rupanya dia sudah sampai pada tingkat itu cacian, didengarnya pujian. Orang yang sudah sampai pada tingkat ma'iyatullah bersama dengan Allah. Tak ada beda di telinga, di mata dia antara cacian dan pujian. Cacian tak membuat engkau jatuh. Pujian tak membuat engkau melambung. Bahasa anak mudanya sekarang, between haters and lovers. Menuliskannya enak, merasakannya. Man ahabba lillah, orang yang cinta karena Allah. subhanahu wa ta'ala kamu kenapa dekat dengan bapak itu saya dekat sama dengan dia banyak proyek-proyek nih Pak Ustaz belum, belum Alhamdulillah kamu kenapa dekat sama dia kami sekampung Pak Ustaz gimanalah, buruk pun dia tetap saya bela sekampung, belum lalu kenapa, kenapa kamu dekat sama dia karena Allah oh, ini yang tak akan lekang karena panas tak akan lapuk karena hujan Pekawan karena kaya, dia jatuh miskin, sudah tak sedap lagi berkawan. Berkawan karena kuasa, hilang kekuasaannya, sudah tak lagi bersahabat. Berkawan karena harta benda, berkawan karena kuasa, berkawan karena suku, berkawan karena sekampung, berkawan. Hampa, sirna. Satu-satunya cinta yang tak akan hilang adalah man ahabba lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berkulit hitam miskin, susah, melarat, muda. hamba saya memeluk Nabi SAW menetes air mata. Kenapa kau peluk aku kuat sekali kata Nabi. Orang Habasyah, Habasyah sekarang Abyssinia, Ethiopia, Afrika. Kenapa kau peluk? Aku merasa tak layak masuk ke dalam surga kulitku hitam. Aku muda, hamba saya, miskin, susah. Tak mungkin rasanya aku nanti masuk ke dalam surga. Maka aku puas-puaskan memeluk engkau di dunia ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta sama aku kata Nabi, maka kau akan tetap bersama dengan aku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, nanti di surga itu kita akan jumpa lagi Pak Ustaz, ya? Kawan-kawan kita, tetangga, sahabat, kerabat, hamba, tolong jamaah semua akan jumpa. Jumpa. Bagaimana dengan anak cucu kita tujuh generasi akan datang? Tujuh generasi yang sebelum kita, datuk, nenek, moyang kita dulu. Jumpa, jumpa. Mana dalilnya? Al-aqna bihim dzurriyyatahum. Kami jumpakan lagi mereka dengan anak cucu cicit keturunan mereka dengan syarat satu signal sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau sudah lain signal ruming payah. Maka jaga signal ini tetap. Bawa dia sembahyang subuh, bangunkan dia, pesankan dia, jangan kau mati melainkan dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, cintalah engkau kepada kawan, sahabat, jamaah, ustaz karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lain. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dicari oleh Allah Bukan kita mencari. Hari ini kita kalau mau urus akte kelahiran anak, pergi mencari pegawai. Pak, pak, ini kemana pegawainya? Sebentar ya, saya telepon dulu. Pak, ini ada orang ngurus KTP, ngurus akte. Kita mencari orang. Tapi nanti ada orang dicari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah dalam hadis kunci? Ainal muta'abbuna Nabi jalali. Mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Ainal muta'abbuna Nabi jalali. Mana? orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Kenapa Allah mencari? Adhilluhum ta'ta dhilli yawma la illa dhilli. Aku mau menaungi mereka di bawah naungan aras. Pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Mungkin jumpa tak pernah, bersalaman tak pernah, tapi respect dengan kita. Maka kita akan tetap juga bersama. Siapa itu? al mutahabbu Nabi jalali orang-orang yang berkasih sayang karena aku. Bahkan dimasukkan dalam tujuh. Sab'atun Allah. Ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Di antaranya rajulani, ada dua orang. Ta'abba fillah, berkasih sayang karena Allah. ijtama alaih, berkawan bersahabat karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kau kenapa selalu sama dia? Sama-sama ngaji ke subuh Sabtu. Sama-sama ngaji hari Senin ke Dokter Mawardi. Sama-sama ngaji ke Masjid Raudatul Salihin. Sama-sama ngaji ke Masjid Raya Senapelan. Kenapa? Kami dipersatukan karena mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kenapa tak sama dia lagi? Mana dia? Dulu kalian selalu bersama. Sekarang mana dia? Dia sudah mendahului kami, Pak Ustaz. lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ijtama alaih, berkawan kena Allah. Tafarraq alaih, berpisah kena Allah. Kenal sama dia di mana? Sama-sama ngaji Pak Ustaz di Anur. Terus sendal saya hilang, sendal dia pun hilang juga. Akhirnya kami merasa satu nasib sependeritaan. Akhirnya kami akrab berkawan ini sampai sekarang. Masya Allah. Indah. Sama-sama ngaji, sama-sama sholat. Kenal sama ibu itu di mana? Kemarin kami sama-sama etikap Pak Ustaz 10 malam kami etikap Masya Allah indah Bapak kenal dia mana? Kami sama-sama mabuk kemarin Jakarta Oh Karena itu Ijtama alaih Berkawan kena Allah Watafarraqa alaih Berpisah pun karena Allah Kalau sudah dikenang sahabat itu menggenang air mata Apa yang dikenang? Budi baik Dibawa sampai mati Bisa emas bawa berlayar Pisang raja di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah mata. Begitu kata orang, bapak pantun, petata petiti. Kenapa? Karena kalau sudah kita ingat orang, kawan, sahabat yang lama-lama dulu, yang sama-sama di Mesir kuliah, yang sama-sama di Maroko, yang kita ingat itu apanya? Budi baiknya, bukan gantengnya, bukan cantiknya, bukan pintarnya. Yang kita ingat itu apa? Budi baiknya. Budi baik orang tak bisa kita lupakan. Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apalah lagi berulang mandi kita orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka syarat kesempurnaan iman yang pertama, man ahabba lillah. Subuh ini kita sedang merenung sejenak. Aku berkawan sama dia ini selama ini karena Allah atau karena ulah? Aku bersahabat dengannya ini karena Allah atau karena kekuasaannya? Aku dekat dengan dia ini karena Allah atau karena hartanya? Mudah-mudahan karena Allah Pak Ustaz ya ana inda husni zanni abdi bi aku menurut prasangka hambaku kepada Aku kata Allah kepada hamba maka kita pun bersangka baik pula dengan sahabat andai tolan kawan bawaannya ke dalam setelah mengkaji hadis ini yang kita ukur ni ke dalam diri kita bukan keluar saya tak mau setelah pengajian ini nanti bapak ibu kirim WhatsApp, SMS, message Ustaz Somad nampaknya kawan saya ini tak tulus ke saya bukan kita kalau punya meteran yang kita ukur itu jangan orang. Kita kita ukur. Apakah aku ini cinta karena Allah? Ustaz ini ceramah ini kepada jamaah. Ini sayangnya karena Allah. Atau karena ingin mencari orang banyak. Atau karena ingin jumhur. Atau karena ingin. Jangan pandang ke belakang berapa banyak pengikutmu. Tapi pandanglah ke depan. Selamat tak dari neraka jahanam. Lo pandang ke belakang, oh ramai makmum tengok banyak muncul ria, sumah, bangga. Tapi pandanglah ke depan. tak? Titis siratal mustaqim. tak? yang mengikut belakang banyak ni waqina azab benar, waqina azab benar, waqina azab benar. Allah ajirna nabi nana. karena Allah menyelamatkan orang dari azab Allah Subhanahu wa taala maka kalau memandang orang memandang karena cinta bawaannya tidak mengecam tapi bawaannya kasihan karena rahmat seorang santri masuk ke pesantren maling, mencuri, duit kawan hilang, sendal kawan hilang. Sampai kawan-kawan yang sholat dua caranya. Yang pertama digembok sendalnya. Yang kedua letakkan kiri satu, kanan satu. Dia keluar dia pula lupa di mana letaknya. Akhirnya ditangkap sama senior, ditempereng, kelepak, kelepak, kelepak. Ustaz, ini orang kita usir aja dari pesantren. Kita buang. Kata Kiai tersenyum. Apa kata dia? Kalau orang model begini kita buang lalu pesantren untuk apa? Terdiam santri-santri. Kalau orang model begini kita usir, lalu santren ini untuk apa dibuat? Kiai itu untuk apa? Man yang zuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Orang Jawa, setiap yang mulia-mulia itu dipanggil dengan kiai. Kiai itu bukan ustaz, itu istilah sebelum Islam datang. Pokoknya semua yang dimuliakan dipanggil dengan kiai. Ada lembu yang dimuliakan, dipanggil kiai, kiai selamat. Nah. Lembu putih yang di Solo. Makanya kalau ada kiai tak pandai baca kitab, itu kiai selamat. Nah, ada orang dimuliakan, akan dipanggil kiai. Kata kiai, saya ini untuk apa? Maka memandang orang itu dengan pandangan kasih sayang. Buya Hangka tak dipanggil kiai. Ini tidak orang Jawa, orang awak bana. Dipanggil Buya. Buya artinya ayah kami, Buya Abba. Pandangannya tidak pandangan kebencian. Buya Hangka mengajar pengajian di Bandung. Orang Bandung metal-metal. Jangan sakit hati orang Bandung yang dulu, yang sekarang baik-baik. Datang perempuan ngaji tak pakai jilbab. Pakaiannya sempit, kukunya pakai kutek panjang. Buya Hangka santai aja terus. Selesai pengajian datang orang itu. Buya, saya gimana nih ikut pengajian? Tengok nih kutek. Kata Buya Hamka, tenang. Nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Lembut. Kalau semua orang kita pandang dengan pandangan kebencian. Neraka, neraka. Lalu siapa lagi yang tersisa untuk masuk ke dalam surga Allah? Itu ayat yang kita baca tadi. Wasari'u ila rakaat kedua. Wasari'u ila ma'firatin min rabbiki wa jannatin 'arduha as wal ard. Surga yang seluas langit dan bumi. Inilah yang kita ajak kawan-kawan. Merangkul bukan memukul. Mengajak bukan mengejek. Ini dilakukan sebagian saudara-saudara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, kemarin kita udah etikap sebelum malam ya. Iya. Sejak eh, Ramadan kemarin habis kok nggak pernah ketemu lagi ya? Pak usah urus-urus saya, urus kamu. Apa kamu urus saya? Terserah saya lah, mau saya etikap, mau tidak, rumah-rumah saya, uang-uang saya, masjid-masjid saya, apa urusan kamu? Ayolah Pak, kita pergi lagi ke masjid Pak. Besok datang lagi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salam. Oleskan minyak wangi. masjid eh, Pak ya? Iyalah, muak saya dah tiap hari kamu datang. <laughs> Manja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata Allah ud'u ud'u. Jadi kata ud'u ni da'a yad'u ud'u dakwah. Kalau sudah disebut kata dakwah dalam bahasa Arab, dakwah itu artinya ad-da'watu ila ta'am. Ta'am food, makanan. Dakwah artinya undangan makan. Dakwah itu bukan undangan ceramah, dakwah itu undangan makan. Makanya orang dulu kalau sudah ceramah pasti ada makannya. Makanya ini tak disebut dakwah karena tak ada sarapan pagi. Ini disebut dengan ceramah. Hati-hati buat surat undangan. Ini kalau buat surat hadirilah dakwah, tak ada. Umat kita cerdas, maka dia buat karena tak sanggup panitia ngasih makanan apa? Tablik akbar. Karena dakwah artinya ada waktu ila ta'am. Setiap dakwah pasti ada makan. Orang tu diajak untuk makan. Kalau ngajak makan gimana? Lembut. Pak, Dibawakan tepak sirih, diundang. Nanti datanglah ke rumah kami untuk makan ya Pak. Nenek mama, orang Sumando, yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, daunnya tempat benaung, akarnya tempat bersandar, daba, akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat benaung, didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Datanglah nanti ke acara majelis kami akan ada. Hormat menghormati, petatah petiti, pan santun, budi bahasa, lembut. Setelah orang datang ke dalam silakan makan, makan, makan ya, makan. Gitu. Mana ada orang mengajak makan kurang. Nanti datang ke rumah saya makan ya. Tak ada. Kelembutan. Makanya dipanggil dia dengan panggilan kelembutan. Ya ayyuhalladzina na'amanu. Oh dia ini sudah tak betul lagi Pak Ustaz. Dia harus didebat. Debatlah dia. Oh doang ajak dia lemah lembut. Tak bisa diajak. Udhu ila sabir tiga bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tunjukkan bahwa engkau muslim. Dengan apa? Contoh, suri tauladan yang baik. Tak mempan juga Pak Ustaz. Dia orangnya degil. Mesti debat, Debatlah dia. Debat. Tapi dengan cara apa? Wajadilhum. Debatlah dia. Billati hiya ahsan. Dengan cara yang ahsan. Bukan dengan cara hasan. Kalau hasan baik ahsan, the best, terbaik. Dengan cara yang tapi bang kau menjudge karena kau bukan hakim. Lalu pucuk ujung ayat itu apa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah yang lebih tahu siapa yang sudah menyimpang dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil Allah pula yang tahu siapa yang dapat hidayah. Yutil hikmata man yasha Allah berikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Bukan yang kita kehendaki. Kita hanya berusaha. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dapat sudah dapat kemuliaan, maka dia sudah mendapatkan kebaikan yang amat sangat banyak. Jadi yang pertama adalah man ahabba lillah. Siapa yang cinta, suka karena Allah. Semuanya ada empat. Sampai pukul 6.28. Waktu sholat sunnah isyrok masuk. Dua. Waman abagada lillah. Tadi suka. Ya. Kenapa? Karena Allah. Yang kedua. Abagada. Benci. Karena Allah. Ah. Bencinya karena Allah. Kamu kenapa tak dekat lagi dengan dia? Benci saya Pak Ustaz. Kenapa kamu benci? Dia beli mobil baru. Orang beli mobil baru kita kok benci. Kenapa kamu benci? Sakit hati saya Pak Ustaz. Asal menengok dia, ya Allah, ditutupnya pula kaca, dikelaksannya dua kali. Tahan, tahan. Kan begitu. Abghadha bencinya kena Allah Subhanahu wa taala. Benci bukan karena fisiknya, benci bukan karena hartanya, benci bukan karena sukunya. Saya tak suka sama dia itu Pak Ustaz. Kenapa? Dia sukunya itu, nanti saya sebut suku tersinggung, tak usah suku. Satu-satunya suku yang orang tak pernah tersinggung suku bunga. Disinggung sama dia Pak Ustaz. Oleh sebab itu maka marah apa? Karena perbuatannya. Tapi kalau perbuatannya sudah tak ada lagi pada dirinya, karena zatnya itu tak boleh dibenci. Zat diri Abdul Somad ini tak boleh dibenci. Kenapa? Yang dibenci itu perbuatannya. Kalau perbuatannya sudah hilang, maka dia balik kepada kesucian aslinya. Original pure-nya kita ini suci bersih. Lalu datanglah perbuatan, ucapan, mata, telinga, cakap, lintasan pikiran, bisikan hati, kotor. Saya benci. Karena kalau ngomong sama dia, dia menceritakan aib orang aja. Saya tak suka sama dia Pak Ustaz. Makanya halal bihalal ini saya tak datang acara itu. Saya datang sekejap aja, datang Assalamualaikum, saya hello, apa kabar, mohon maaf zahir batin selesai. Karena kalau lama saya di situ, dia cerita si Anu, cerita si Anu, cerita si Anu. Saya benci Pak Ustaz. Ghazalillah. Bukan benci pada fisiknya. Tapi benci karena perbuatannya. Tapi kalau dia berhenti, maka dia adalah sahabatku. Man dakhala baita Abi Sufyan. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan? Bahwa amin. Aman. Tak diganggu. Siapa yang masuk ke Ka'bah? Aman. Tak diganggu. Siapa yang masuk Masjidil Aram? Aman. Tak diganggu. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan? Aman. Bapak Ibu tahu bagaimana jahatnya Abu Sufyan. Bukan tanggung-tanggung. 1500 orang dia bawa dari kota Makkah Al-Mukarramah untuk memerangi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1500, 2000, 3000 dia bawa. Dia impakkan harta, impak dalam kan tanda petik. Dia impakkan hartanya, kudanya, baju besinya, tombaknya dari Makkah 8 hari 8 malam naik onta untuk menyerang kota Makkah Madinah Al-Munawwarah. Siapa itu? Abu Sufyan. Setelah hancur meninggal sahabat Nabi, habis dalam perang Uhud. Perang Uhud babak belur. Hamzah bin Abdul Muthalib singa Allah mati syahid. Saat itu datang Abu Sufyan dengan kuda. Kebesarannya dia mencari, "Mana Muhammad?" Nabi Muhammad SAW disembunyikan oleh sahabat. Mana dia? menantang Abu Sufyan. Kapan itu terjadi? Tahun ketiga. Tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kelapan. Hari berganti musim berbalik 180 derajat. Dulu Abu Sufyan panglima perangnya, sekarang terbalik Nabi datang membawa ribu pasukan. Panglima perang berganti menjadi Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Rabi' Kong Lemarat. Sa'ad bin Ubadah panglima perang. Nama Sa'ad itu bagus sekali. Sa'ada, Sa'ad artinya bahagia, happy, senang. Sa'ad. Dua nama Sa'ad hebat-hebat. Sa'ad bin Ubadah panglima perang dari suku Aus. Sa'ad bin Rabi orang kaya yang dipersaudarakan Nabi dengan Abdurrahman ibnu Auf. Lalu kemudian Datanglah Sa'ad bin Ubadah mengacungkan pedangnya waktu masuk kota Makkah. Man ada yaumul malhama Ini hari balas dendam. Mari kita balas. Tapi saat itu kebencian Nabi Alaihi Wasallam hilang. Bisa benci itu hilang. Hilang bersama apa? Kita baca ayatnya dalam rokaan kedua tadi. Siapa dia? Wa'iddat lil muttaqin. Dijanjikan Allah surga itu bagi orang yang bertakwa. Sifatnya apa? alladzina yunfiquna fis berinfak pada saat lapang senang wadharra pada saat sempit wal al ghaidha menahan marah karena benci wal afina 'anil nas memaafkan sampai tak berbekas minal aidin wal faizin mohon maaf zahir dan batin apa itu doa apa itu mana dalilnya minal aidin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian fitrah. Wal fa'idin Semoga kita termasuk orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Mohon maaf zahir dan batin. Kenapa minta maaf mesti Idul Fitri? Mana dalil mesti minta maaf Idul Fitri? Minta maaf terbuka unlimited satu tahun full. Mau sawal, mau Zulqa'dah, mau Zulhijjah, mau Muharram, mau Safar. Kapan saja bisa minta maaf. Ya lu kenapa Idul Fitri ini orang minta maaf? Karena kemarin habis nangis sembilan malam. Orang kalau sudah menangis, hatinya lunak, lembut. Ketika hatinya sedang lembut itu langsung ditembak, mudah masuknya. Mohon maaf. Iyalah. Nanti kalau sudah mengeras payah. Apalagi ini udah hari ketujuh, udah macam es batu dah. Ketika sedang lunak lembut itu langsung, Pak, mohon maaf lahir batin. Iyalah. Tapi hutang tak lunas. Ini mesti kita jaga. Ada pintu celah masuknya ke dalam. Maka kebencian-kebencian itu hilang, melebur. Kenapa? Abghadalillah. Marahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok orang marah berapi-api, merah wajahnya. Ini marahnya karena Allah apa karena ulah? Ini marahnya ini karena Allah apa karena hawa nafsu? Sahabat sudah mengacungkan pedang, dia mau memancung kepala. Dia siap mau mancung, meludah orang kafir. Cuk. Meludah. Tak jadi, masukkan balik. Kenapa tak jadi? Tadi aku mau pancung engkau karena Allah. Tapi setelah engkau meludah, tak jadi. Karena aku mulai marah. Tenang kita sekarang ini marah ini karena Allah. Atau karena hawa nafsu. Beti. Beda-beda tipis. Berapi-api mengamuk di Facebook, di Twitter, di BBM. Ini karena membela agama Allah. Atau karena membela sesuatu. Maka yang karena Allah. Itu juga yang akan bisa menjadi bekal menghadap Allah. Adapun yang akan menjadi santapan api neraka. Ma yang fa'ulin nas. Fayam kutu fil yang bermanfaat buat orang banyak dia akan kekal abadi amma zabadu fa yadhhabu jufaa adapun yang sia-sia akan terbang macam asap dihembus angin hilang adapun yang akan kekal abadi itu yang akan tetap dikenang sepanjang zaman seiring masa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala subuh ini kita sedang merenung sejenak kau cinta kau sayang kenapa karena Allah kau benci kau marah kenapa karena Allah kenapa marah marah karena masjid kosong layan nak? berhenti jangan sampai masjid kosong. Kenapa masjid kosong di bulan Syawal kok masjid kosong? Syawal itu kan artinya meningkat, naik ke atas. Syawal, Shin, Waw, Lam, Syawal. Semalam dapat di grup WA Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wajib wa ruzikta Rohmu. wa balagha asyuddahu. Doa anak baru lahir. Selamat ya sudah kelahiran anak. Datang pula satu bercanda di bawah. Namanya Sawaliyah ya. Karena lahir di bulan Syawal. Syawal diambil dari Syawal. Orang Arab mengatakan Syawalatil ibilu. Kalau ada onta, mulut onta ini dikerumuni lalat musim panas, busuk bau. Datang onta menaikkan engkor, ekornya ke atas mengusir lalat. Maka orang Arab menyebut Syawalatil ibilu. Onta menaikkan ekornya ke atas. Ekor kucing turun ke bawah. Ekor sapi turun ke bawah. Ekor ayam turun ke bawah. Tapi ada ekor yang satu naik ke atas. Ekor kalajengking. jengking. Orang Arab menyebutnya syawal. Ekor naik ke atas. Kalajengking jengking bahasa Arabnya akrab. Ekor yang naik ke atas itu syawal. Timbangan pakai tiang di tengah. Neraca kiri kanan. Diletakkan alat penimbang, diletakkan barang yang ditimbang, naik satu ke atas, turun satu ke bawah. Yang naik ke atas ini disebut dengan syawal. Maka marah pengurus masjid. Kenapa ini? Kita kan syawal. Naik ke atas. Meningkat mestinya. Kenapa bisa kosong? Datang ketua masjid marah-marah. Kenapa bisa kosong jamaah? Kata jamaah, kami kosong karena tak ada kami bapak pun tak datang juga. Kan? Iya ya. Watawasau tawasau bil haq wa tawasau bis saling nasihat menasihati saling ingat mengingatkan saling memberikan pesan-pesan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala kenapa marah marah menengok anak-anak muda ngebut sana ngebut sini bonceng sana bonceng sini karaoke sana karaoke sini duduk sana duduk sini jrang-jreng jrang-jreng tak tentu arah marah tapi setelah anak-anak itu taubat hilang bencinya Nabi Muhammad SAW benci kan sama Abu Sufyan. Ya, dulu dia marah. Tapi setelah Abu Sufyan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah masuk Islam, jadi mualaf. Berapa Nabi kasih jatah mualaf Abu Sufyan? Mi'atu ibil, mi'atu seratus ibil onta, seratus ekor onta untuk Abu Sufyan karena mualaf kepala suku. Nih seratus ekor onta, onta paling murah 35 juta kali 103,5 miliar. Sufyan dikasih 100 ekor onta. Oh enak sekali ya bu Sufyan ini. 100 ekor onta. Kalau saya jadi nabi satu kambing pun tak saya kasih. Enak saja dia dulu menyerang kita. Sekarang kita mau bagi dia. Tapi ternyata abghadalillah. Nabi itu marahnya karena Allah. Engkau Abdul Somad bukan karena Allah. Marah karena dendam kesumat. Marah karena sumpah serapah. Marah karena mengikuti hawa nafsu. Banyak orang yang sanggup menahan makan. 29 hari anak-anak kita yang belum wajib puasa tahan makan. Bisa ditahannya makan. Tapi kalau sudah menahan marah karena Allah. Makanya kata Nabi, "Laisa syadidu bisur'ah." Orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat, juara gulat bertahan tiap tahun, bukan. Wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan, memegang, mengekang hawa nafsunya indal ghadab ketika dia marah, marah, marah. Yang ketiga, man a'ta lillah, memberi karena Allah. Cinta karena Allah. Benci karena Allah. A'ta memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memberi memberi memberi ini banyak ya. Memberi anak yatim. Anak yatim ini ku kasih ya. Awas kalau nanti. Ini memberi ini karena Allah atau karena yang lain? Saya tanyalah mantan anak yatim. Yang sudah tak yatim lagi. Pak, ya, jangan Bapak tersinggung ya, Pak. Ya, yang paling menyedihkan dalam hidup Bapak apa? Yang paling menyedihkan bagi saya Pak Ustadz adalah ketika dipajang di depan orang ramai dipanggil nama. penyantunan anak yatim. Begitu maju ke depan disalami merah muka saya Pak Ustadz. Begitu balik ke tempat duduk kawan ngejek. Yatim ya? Yatim ya? Sakit sekali itu Pak Ustadz. Makanya sekarang kalau saya ngasih santunan, saya cukup gak cari namanya, saya bayarkan uang sekolahnya, saya cari MDA-nya, saya cari sekolahnya, saya titipkan ke emaknya karena saya tahu sakitnya Pak Ustaz. Oh, begitu perasaan mantan-mantan anak yatim. Oh, jadi Ustaz tak setuju dengan penyantunan anak yatim dipanggil ramai-ramai. Saya bilang tak setuju, saya kan sedang cerita aja. Ini kan seremonial Pak Ustaz. Oke, penyantunan anak yatim yang diwakili oleh Masalah ngusap kepalanya kok Ustaz? Ngusap kepala kan tak mesti depan orang banyak. Kita datang salaman ke rumahnya, tengok dinding rumahnya, tengok atap rumahnya yang bocor. Tapi kalau bapak mengunjungi rumah anak yatim, ibu dibawa. Jangan sendirian, nanti cantik pula mak anak yatim. Itu muklai kadang-kadang. Ini penting. Orang sekarang enggak. Nyantuni anak yatim. Oh, kalau dulu cuma dua aja. Salaman, sapu kepala. Salaman, sapu kepala. Sekarang enggak. Salaman, sapu kepala, streaming. Kan foto lagi. Update status. Sudahkah Anda menyantuni anak yatim? Bagus. Upload foto di situ. Ana kafilul yatim. Buat gambar. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim ke ini fil jannah. Macam ini dalam surga. Dekatnya Pak Ustaz. Wa farraja baina usmu'aihi. Dijarangkannya dua jarinya. Ah, begitulah dekatnya. Masya Allah. Luar biasa. Tak salah. Tapi menceritakan amal-amal kita. Dikulli hasanatin, Dikulli sya'ratin, setiap helai rambutnya. Hasanat, hasanatun satu. Hasanat, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ini ngasih kenapa? Ngasih Allah. Alhamdulillah. Akta lillah. Memberi karena Allah. Ini ku kasih kepada engkau. Bukan karena engkau. Aku bukan menolong engkau, hai anak yatim. Aku bukan kasihan kepada engkau. Aku kasihan kepada diriku. Karena aku bersedekah. ini yang akan menyelamatkan aku dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu mri'in takta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Ini sekarang kita Adam-Adam nyaman ayam. Kenapa? Bernaung di bawah atap masjid raya An-Nur yang indah. Nanti keluar dari sini bernaung di mana? Pokok kayu yang rindang. Masuk ke rumah. Tapi nanti di padang maksar bernaungnya di mana? Ini hancur semua nih. Watakunul jibal. Bukit-bukit seperti itu seperti apa? Kalainil maufus. Seperti bulu kambing yang dihembus angin. Habis tak ada lagi Ila sama Om Fatarat terbelah langit masuk ozon lapisan ozon terbelah masuk panas apa yang bisa menyelamatkan kita Kullum ri'in tahtazil li sadaqatihi setiap orang akan bernaung di bawah sodakohnya. yang bersedekah 5 juta ah, itu Sunda pelapon 5 juta yang bersedekah 50 juta play over beton kalau 5000 perak Pak Ustaz, koran lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersedekah. Kenapa Pak sedekah? Saya sedekah kasihan saya nengok masjid itu tak selesai-selesai Pak Ustaz. Ente bukan sedekah karena Allah. Bersedekah sama Allah, bersedekah untuk agama Allah. Harta ini punya siapa? Punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh apa yang di langit, apa yang di bumi. Punya Allah. Ente bisa kerja kenapa? Karena cerdas otak. Otak dari mana? Dari Allah. Bisa kerja kenapa? Karena bernapas. Napas dari mana? Udaranya dari Allah. Paru-parunya dari Allah. Tetesan darahnya dari Allah. Gerak langkah kaki dari Allah. Ide-ide cemerlang dari Allah. Ini kalau ada orang mengatakan, ini punya saya nih. Apa beda ente sama Fir'aun? Apa beda ente sama Korun? Korun kalau keluar, apa kata dia dengan bangganya? Innama utituhu ala ilmin indi. Nih, hartaku. Para algojo tukang bawa kunci. Ini kaya kenapa? Innama utituhu ala ilmin indi. Karena saya cerdas. Karena otak saya. Karena kreativitas saya. Karena saya hebat. Hilangkan keakuan. Memberilah karena Allah. Man a'ta lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dek, dek, dek, dek, tolong jangan tulis nama saya ya sudah dalam wakaf buat saja hamba Allah saya malas nanti kalau rusak nama saya saya mau akta kajian Ustaz Somad subuh Sabtu kemarin akta lillah kena buat saja itu hamba Allah berapa Pak 5000 perak la ilaha illallah Nama tidak menafikan keikhlasan. Seandainya tak boleh cerita tentang nama, maka tak akan ada hadis bayra'ah. Wakaf dari Abu Talha apa kata Abu Talha ketika turun ayat Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Kamu tak akan mendapatkan yang terbaik Kalau kau tak memberikan yang paling kau sayang Apa yang paling kau sayang? Bayraha, kebun depan Masjid Nabawi Ambil ya Rasulullah Hadis itu diriwayatkan Seandainya tak boleh pasti Nabi larang Yang cerita-ceritakan ini ya Utsman bin Affan Memberi bi'ru rawah, sumur rawah, sumur. Sumur bor sekarang bukan murah. Sumur bor 100 juta untuk membangun di Palestina karena gali ratusan meter ke bawah. Nah, itu diberikan bi'ru rawah Usman bin Affan. Disebutkan dalam hadis Nabi Abu Dihdah 600 batang pokok kurma. Nih 600 batang keluar dia dari kebun itu. Ada. Jadi tak masalah masalah menulis nama, masalah jaga, jaga jangan sampai setan bahwa dia ada berbisik-bisik di dalam. Ya, allazi waswisu waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan Lawan. Kita hidup ini bukan untuk mematikan setan. Kita hidup ini bukan menghilangkan bisikan setan. Kita disuruh melawan dan Allah akan berikan pertolongan siapa yang melawan. Walladzina jahadu fina. Siapa yang bermujahadah melawan setan, lanahdiannahum subulana kami akan tolong dia kami akan berikan jalan mujahadah mungkin kurang lagi lawan lagi kurang lagi lawan lagi kurang banyak berikan banyak a'talillah memberikan Allah subhanahu wa ta'ala empat wa mana'alillah ah. cinta karena Allah benci karena Allah memberi karena Allah tak memberi pun karena Allah mana'ah menahan tak memberi Kau kenapa tak kasih dia? Saya tak bisa beri dia. Kenapa? Karena dia itu tak sholat. Oh, karena Allah. Kamu kenapa tak beri dia? Setiap tahun dia saya kasih Pak Ustaz. Sekali pun tak pernah terima kasih sama saya. Ini saya, saya kasih lagi. Yang lain-lain itu nge saya, WA saya kepada Bapak. Semoga murah rezeki, panjang umur, saya doa walafiat, tahun depan. Iya, basa-basi tak ada. Saya kasih macam tak kenal aja. Tak saya kasih lagi. Oh bukan kena Allah. Mana alillah. Kenapa kamu tak kasih dia? Dulu dia fakir Pak Ustaz. Dulu dia miskin. Sekarang dia tak fakir miskin lagi. Saya sudah ngaji. Fakir itu tak ada income sama sekali. Miskin itu ada income tapi tidak mencukupi kebutuhan. Sedangkan dia ini sudah melebih-lebih. Dia bekerja. Istrinya bekerja. Anaknya juga. Tahun lalu dikasihkan susah. Sekarang mana alillah. Tak memberi pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini ditutup faqad istakmalal iman. Faqad sungguh istakmala dia sudah menyempurnakan imana. Bisa dibaca dua. Faqad istakmalal imanna faqad istakmalal imanu. Begitu kata Syamsul Haq Al-Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Daud. Kalau dibaca faqad istakmalal imana, dia sudah menyempurnakan imannya. Tapi kalau dibaca faqad istakmalal imanu, imannya sudah sempurna. Bisa dibaca dua-dua menurut gramatikal bahasa Arab. Faqad istakmalal imana. Orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi pun karena Allah, maka dia sudah menyempurnakan imannya. Kalau versi kedua, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi pun karena Allah, maka sudah sempurnalah imannya. Dua-duanya tak jadi masalah karena tak bercanggah, tak kontradiktif, tak bertentangan satu makna dengan makna yang lain. Yang penting, tapi ada satu tambahan dalam riwayat lain. Makanya baca hadis jangan baca satu saja. Ada riwayat lain ditambahnya man Zawaja. Siapa yang menikahkan, menikahi karena Allah pun juga masuk. Nah, jadi empat dalam riwayat Abu Dawud ini, kalau ada nanti Ustaz yang menyampaikan, ah oh, tak sama riwayat yang disampaikan Ustaz Somad kemarin. Ustaz riwayat yang ini katanya bisa uh, siapa yang menikahkan atau menikahi perempuan. Apa beda menikahi sama menikahkan? Saya menikahi perempuan. Kalau menikahkan saya sebagai wali menikahkan anak perempuan saya, adik perempuan saya kepada laki-laki yang soleh karena Allah. Nah, ini penting juga riwayat lain, bukan yang Abu Daud. Tapi yang saya pakai lafaznya hadis ini Abu Daud. Menikahi pertama, menikahkan kedua. Kenapa kau nikahi dia? saya nikahi dia Pak Ustadz karena dia orangnya rajin pengajian, jilbabnya panjang, wajahnya bekas air wudhu, tak pakai makeup. Loh, berarti tinggi nengok dia tiap hari. tak saya tengok agak-agak tengok sikit-sikit lah Pak Ustaz. Oh. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia anak darah biru, Raden Mas. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia orang kaya, Pak Ustaz. Bapaknya punya kebun sawit, punya kebun gotah karet, macam. Kenapa kau nikahi dia? Bukan karena Allah. Siapa yang menikah? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menikahkan. Saya sebagai wali nih. Adik saya laki-laki punya anak perempuan. Saya tak punya anak perempuan. Adik saya punya laki-laki punya anak perempuan. Musyawarahlah, bang, gimana nih anak kita, anak kemanakan kita ini sudah dipinang orang. Apa yang kita pandang? Allah. Coba tengok dulu calon menantu. Saya mau jumpa, mau interview dulu, mau saya tengok dulu. Oh, ini orangnya. Ayo kita bawa ke surau dulu. Suruh dia azan. Bisa tak dia azan? Mantap Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, itu yang calon yang akan, iya Pak, mantap. Pas dekati, rupanya azan radio. Belum lagi dia rupanya. Nah, oleh sebab itu maka ditengok betul-betul. Karena agamanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu kalau datang yang meminang anakmu itu, meminang adikmu itu, meminang keluargamu itu, yang kau senang itu apanya? Din, karena agama, karena Allah. Wa khuluq akhlaknya, sopan santunnya, tutur katanya. Fazawijuhu nikahkan dia dengan anakmu, nikahkan dia dengan adikmu. Menikahkan kenapa? Karena Allah. Tak satu, tak dua. Diundang saya acara buka bersama di hotel mewah. Jalan Sudirman. Ustaz Somad. Ya Pak, ini anak saya, ini keluarga saya, ini pimpinan perusahaan di sini, ini upaya bapak ini. Bapak menceritakan kehebatannya. Tak berapa lama datanglah ibu. Ustaz Somad, ya saya pertama nikah dengan bapak ini Pak Ustaz. Beras pun kami minjam. Kalau bertamu ke rumah orang, takut orang buka pintu karena kami pasti mau minjam beras. Oh, akhirnya bapak yang udah cerita tadi, cium dia. Tapi karena kami tetap berpegang karena Allah Ustaz. Ya, inilah yang sekarang Ustaz tengok. Buka bersama keluarga pun bisa di hotel mewah. Berapa banyak orang mengawali rumah tangga dari tidak ada. Bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Tapi menjadi perhitungan orang. Menjadi pelajaran untuk keluarga. Paling tidak anak cucu. Memang ibu bapak tidak penceramah. Tidak tablik akbar. Tapi orang menjadi sumber inspirasi. Bagaimana kehidupan itu bermanfaat buat orang lain? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kau menikah, nikahlah karena Allah. Menikahkan, menikahkan pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang karena Allah mukhlisin, tulus, murni, tak bercampur apa-apa. Mukhlis tiga huruf, fa la sa, ikhlas orangnya mukhlis. Orang yang dijadikan ikhlas mukhlas. Orangnya mukhlis. Allah menjadikan dia ikhlas, mukhlas. Beda mukhlas sama mukhlas. Allah menjadikan dia ikhlas, mukhlasina lakuddin. Tak bercampur dengan apa-apa. Air yang tak bercampur dengan apa-apa disebut al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Ini air ikhlas. Tak bercampur dengan teh, tak bercampur dengan soda, tak bercampur dengan kopi, tak bercampur dengan susu. Warnanya ikhlas dari dulu. Semua ustadz yang ceramah di Anur dikasih air ikhlas mukhlisin tulus supaya kita senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kata sahabat saya Ustadz kalau ceramah habis ceramah jangan minum air gula karena pita suara itu sedang panas nanti disiram air gula manis rusak pitanya itu ternyata mengapa rahasia dikasih air ikhlas mukhlisin untuk membantu dia ikhlas tulus keikhlasan akan menolong kita sebaliknya yang tak ikhlas akan menghancurkan, membinasakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Abu Dawud cuma empat. Cintakan Allah, bencikan Allah, memberikan Allah, tak memberi pun karena Allah. Tambah riwayat lain, menikahkan karena Allah, menikahi pun karena Allah. Kalau sudah dilakukan itu, apa kesimpulan kajinya? Fakadistakmalal iman sempurnalah imannya. Yang akan kita bawa mati ini apa? Iman. Yaumala yang yanfa'u malu wala banun. Tak ada guna harta, tak ada guna anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim. Dengan hati yang bersih. Kenapa? Membawa iman. Saling mendoakan matikanlah ustaz kami itu dalam keadaan membawa iman husnul khotimah. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak silap dan salah. Minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah wal faizin, termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mohon maaf zahir dan batin. Mohon maaf segala silap dan salah. Taqabbalallahu minna wa minkum solihal a'mal. Semoga Allah menerima segala kesolehan amal baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.